meraih bintang, kau tidak akan bisa memeluk bulan. Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Harimau Jantan dari Desa Ganding. ke-61 ini didukung oleh para pemain Harfa Lubis sebagai Moha, Yayu Kristanto sebagai Nyai Jambe, Sunario sebagai Ki Jambe, Narto Bantul sebagai Rawadeng, Heri sebagai Rayuyu, Endang sebagai Kalapi, dan Asbi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. siapa-siapa. Aku hanya melihat bekas tapak kaki kuda banyak sekali di halaman. Ah, jangan-jangan prajurit Majapahit. Ah, jangan-jangan mereka yang datang. Ah, apa yang telah terjadi? Mengapa barang-barang ini pecah semua? Siapa yang telah datang dan merusak barang-barang ini? Bapak, Biung, apa yang telah terjadi, Pak? Biung, apa yang telah terjadi, Yung? penuh keheranan. Dan dia semakin heran begitu melihat dua orang tuanya duduk berdiam diri di ruang tengah. Pandangan mereka kosong. Moha buru-buru menghampiri bapak dan biungnya. Moha sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Bapak, biung, ada apa? Lihatlah, Pak. Lihatlah, biung. Lihatlah. Aku telah membeli kain cita yang bagus-bagus. Coba lihat. Bukankah Kalapi akan semakin bertambah cantik setelah mengenakan pakaian ini? Lihatlah, Pak. Memang harganya sedikit mahal, tapi aku harus membelinya. Aku harus membelinya agar calon istriku senang. Bapak, Biung, ada apa? Apa yang telah terjadi di rumah ini? Aduh, kok diam saja? apa yang telah terjadi? Waduh, waduh. Jangan-jangan rumah ini telah kemasukan hantu gentayangan. Semuanya menjadi linglung. Semuanya menjadi orang mabok. Ada apa, Pak? Katakan saja. Ceritakan semuanya. Mengapa barang-barang itu pecah? Ah, siapa yang berbuat kurang ajar di rumah ini, Pak? Siapa, Yung? Siapa yang telah memecahkan barang-barang itu? Aduh, duh, kepalaku jadi pusing. Sudahlah, kalau tidak mau ngomong ya sudah. Aku juga tidak akan ngomong. Aku akan diam, diam terus menerus. Aku jadi kesal. Sudah, sudahlah. kau mau kemana? Aku mau bertemu dengan calon istriku. Kau harus tabah, anakku. Kau harus dapat menyabarkan diri Yung, ada apa, Yung? Apa yang telah terjadi? Uh, Moha, kau telah bercerita apa pada prajurit-prajurit Majapahit? Ah, prajurit-prajurit Majapahit? Ah, aku telah bercerita apa ya? Oh iya, aku baru ingat. Aku telah bercerita tentang calon istriku, Pak. Aku telah bercerita tentang Kalapi. Moha, mengapa kau ceritakan perihal calon istrimu pada mereka? Sekarang begini kejadiannya. Ah, semuanya sudah terlanjur. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Moha. Mengapa kau ceritakan pada mereka? Mengapa, Moha? Tatiung, apa yang telah terjadi? Aku hanya bercerita tentang diri Kalapi. Aku tidak bercerita yang lain. Iya. tapi ceritamu itu telah merusak segala-galanya, anakku. Hah. Sekarang kau, oh, kau harus tabah anakku. Kau harus dapat menerima kenyataan ini. Kita semua hanya dapat menerima kenyataan pahit ini, anakku. Tapi ada apa? Ceritakan, Pak. Ceritakan yang jelas. Ada apa sebenarnya? Sabarlah, Moha. Hah? Duduklah dulu. Nanti akan biung ceritakan. Aku mau bertemu dengan Kalapi. Wah, Uh, duduklah. Tidak, Pak. Aku mau bertemu dengan Kalapi. Sekarang juga. Aku tidak ingin... Wajahnya kelihatan bingung. Bingung dan kesal. Di mana Kalapi, Pak? Yung, di mana calon istriku? Aku sudah mencarinya ke sana kemari. Dia tidak ada. Di mana dia? Karena itu, Moha, duduklah. Nanti akan kami ceritakan semuanya. Oh, akan kami ceritakan dengan jelas, Moha. Duduklah. Duduklah, Moha. Jangan terburu nafsu. Duduk dan dengarkan apa yang kami katakan kepadamu. Nah, Begitu lebih baik. Tenanglah, Moha. Kita ini orang-orang kecil. Kita ini rakyat biasa, Moha. Dan kita harus dapat menjadi warga desa yang baik. Aduh, sudahlah, Pak. Aku hanya ingin tahu tentang calon istriku, tentang Kalapi. Di mana dia sekarang? Apakah prajurit-prajurit Majapahit membawanya pergi? Dengarlah, Moha, dengar. Kita semuanya telah keliru melangkah. Kita telah terjerumus ke dalam lubang yang bisa membahayakan keselamatan kita. Ah, ah, ah. aku sendiri menyesal. Bapakmu sekarang juga menyesal sekali. Aduh, mengapa menyesal, Yung? Pokoknya aku tidak mau gagal lagi. Kalapi harus menjadi istriku. Kalapi sudah pergi, Moha. Apa, Pak? Pergi? Aduh, pergi kemana, Moha. Pak? Noah, Moha. Tidak ada seorang pun tahu kemana dia pergi. Dia pergi begitu saja. Diam-diam dia pergi begitu melihat kehadiran prajurit-prajurit Majapahit, ah, anakku. Dengarlah baik-baik, anakku Moha. Ternyata calon istrimu itu adalah seorang wanita pelarian. Dia adalah buron pemerintah Majapahit. Sudah beberapa hari lamanya prajurit-prajurit Majapahit mencarinya. Oh, tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin, Biung. Kalapi tidak mungkin pergi meninggalkan aku. Dia sudah berjanji padaku. Dia sudah berjanji mau menjadi istriku. Dan aku percaya apa yang dikatakannya. Aku yakin dia bisa menjadi seorang istri yang baik dan setia. Uh, tidak mungkin, tidak mungkin dia pergi begitu saja. Ah, kasihan kau anakku, kasihan sekali. Mungkin, mungkin kau memang masih harus menunggu jodohmu. Sabarlah nak. Lupakanlah saja Kalapi calon istrimu itu. Tidak, tidak, Biung. Aku tidak akan melupakannya. Aku akan mencarinya. Wah, jangan. Aku harus dapat menemukannya, Pak. Aku tidak mau Kalapi diseret prajurit-prajurit Majapahit. Aku tidak mau calon istriku diganggu orang. Aku harus mencarinya sampai ketemu. Aku pergi dulu, Pak Tio. Oh, pergi. Oh, jangan, anakku. jangan pergi. Oh. Sudahlah, relakan saja dia. Iya, Tio, aku harus dapat menemukannya hmm. dan aku akan membawanya kembali ke rumah ini. Tunggu saja, aku pasti dapat menemukannya. Oh, Moha, jangan pergi. Jangan pergi, Moha. Jangan pergi, Moha. disusul kemana, Nyai? Nah, lihatlah, nafasku sampai ngos-ngosan begini, Nyai. Aduh. Lalu, kita akan tinggal diam? Kalau sampai anak kita mendapat celaka, apa kau tidak akan menyesal, Ki? Sudahlah, kalau kau tidak mau menyusulnya, biar aku sendiri yang menyusul. Ah, kau tidur saja di rumah sana. Oh, Nyai, tunggu Nyai, tunggu. Perempuan itu pasti lari ke pinggir hutan ini. Iya. Dia tidak mungkin lari ke tempat lain, Ramadhan. Ingat, Rayuyu. Ingat perintah Gusti Ramapati. Kita hanya boleh menangkapnya. Kita sama sekali dilarang mencederai. Apalagi sampai membunuhnya. Baik, prajurit. Dengar itu. Kalian hanya diperbolehkan menangkap perempuan itu dalam keadaan hidup. Kalian sama sekali tidak diizinkan untuk melukai tubuhnya, apalagi sampai membunuhnya. Ayo, kita jalan lagi. Iya, iya, iya, iya. Itu Kalapi masih berusaha melarikan diri dari kejaran prajurit-prajurit Majapahit. Dia berlari ke tengah hutan kecil yang terletak membujur ke arah sungai Brantas. Wanita cantik itu sudah tidak begitu kelihatan cantik lagi. Rambutnya kusut, wajahnya kotor berdebu, dan pakaiannya robek di sana-sini. Tapi yang lebih menyedihkan ialah keadaan jiwanya. Nampaknya Kalapi mengalami kegoncangan jiwa yang sukar untuk ditanggulangi. Tingkah lakunya menjadi aneh, mirip orang yang tidak waras. Dia mengenakan gelang, kalung, ataupun perhiasan-perhiasan yang lain dari akar-akar kayu hutan. Oh, gelang permataku. Indah sekali kau gelang permataku. Di sini banyak sekali gelang permata. Mengapa aku harus mencarinya di Istana Majapahit? <laughs> Lihatlah, Bukankah aku nampak lebih cantik, lebih anggun, lebih manis dengan gelang permata dan kalung perhiasan ini? Apa? Kau jangan menggodaku. Aku tidak akan percaya lagi pada omonganmu. Sekarang, aku sudah menjadi wanita kaya raya. Aku banyak mempunyai perhiasan. Lihatlah. Aku banyak mempunyai perhiasan mahal menempel pada tubuhku. Inilah yang kudambakan seumur hidupku. Putri yang berlari-lari kecil menyusuri jalanan tikus. Dia berlari sambil tertawa cekikikan. Sekali waktu berhenti untuk melihat akar kayu yang menempel di pergelangan tangannya yang dibayangkannya sebagai gelang permata. Sebentar lagi, aku akan sampai di desa kelahiranku. Dan orang-orang akan iri. Mereka pasti iri melihat Kalapi yang telah menjadi wanita kaya raya. Biar saja mereka iri. Apa peduliku? Lihatlah. Lihat. Siapa aku ini, ha? Sebutkan namaku. Katakan siapa diriku ini. <laughs> Kalapi. Iya, benar. Kalapi. <laughs> Jangan ngaco. Aku sungguh-sungguh loh. Aku tidak berguru padamu. Kalau kau tidak percaya, ya sudah, pergi, pergi sana. Biarkan aku sendirian di sini. Aku akan menikmati hidupku sendirian. Aku akan duduk di sini dan melihat tulang permataku yang indah. tulang permataku. <laughs> tulang permataku. Mengapa baru sekarang kau datang? Sudah sejak lama kau tinggal dalam mimpiku. Sudah sejak lama aku memburumu. Tapi ternyata aku mendapatkanmu di tempat ini. Bukan di mana-mana, tapi di sini bukan di Majapahit. Di istana Majapahit tidak ada apa-apa. Di sana hanya ada kemunafikan, kepalsuan, dan kesengsaraan. Aku tidak akan pernah pergi lagi ke sana untuk selama-lamanya. <laughs> Joyo kemana lagi harus kita cari perempuan itu kita sudah mencarinya ke sana kemari kita belum masuk ke tengah hutan di depan itu Ramadeng tidak mungkin dia lari ke sana ah, mungkin saja mungkin saja dia ketakutan dan masuk ke dalam hutan itu dia menunggu kita berhenti mencarinya baru dia berani keluar lagi eh lihat huh? Ada bayangan melintas. Bayangan apa itu? Ya, sepertinya bayangan seorang wanita, Tuan Rabedeng. Benar, Tuan. Dia berlari-lari kecil ke arah sana. Jangan-jangan perempuan itu tidak waras. Ah, lebih baik kita lihat dari dekat Raweding. Siapa tahu dia wanita yang kita cari-cari itu. Baiklah, ayo. Kita kejar bayangan itu. Ke sana, ayo. Aku tadi melihatnya sendiri. Ia berlari-lari ke arah sana, Kebalik pohon-pohon hutan itu. Ayo cepat! Here, here, here. Apakah benar dia wanita yang kita cari-cari? Sepertinya dia orang yang tidak waras. Uh, tapi dia mempunyai wajah yang cukup cantik, Raweting. Hanya pakaiannya saja kotor dan compang-camping. Iya, dia mengenakan akar-akar kayu hutan di pergelangan tangannya, Tuan Rawedeng. Iya, Tuan. Nampaknya dia sibuk sekali memotong akar-akar kayu hutan itu. Dasar perempuan gila. Tenanglah kalian. Tenang semua biar aku dan Rayuyu mengorek keterangan dari mulutnya. Kalian bersiap-siap saja. Jangan ada yang pergi jauh. Kalian tetap tinggal di sini dan bersiap-siap. Rawedeng dan Rayuyu buru-buru melompat dari punggung kudanya. Kemudian mereka melangkah perlahan ke arah Kalapi yang masih duduk memotong-motong akar kayu hutan. Kadang kala dia tersenyum sendiri kemudian mencoba akar kayu hutan itu di lehernya seperti sebuah kalung atau di pergelangan tangannya seperti sebuah gelang permata. Tiba-tiba Kalapi menoleh ke arah Rawadeng dan Rayuyu yang berdiri beberapa tindak. Ah, tuan-tuan, bagaimana menurut pendapat tuan-tuan? Apakah aku pantas mengenakan gelang permata ini? <laughs> Bagaimana dengan kalung ini, Tuan? Menara Yoyo Namanya dia perempuan tidak waras Tunggu dulu Raweting Kita perlu tahu wanita ini Aku curiga Jangan-jangan dia hanya berpura-pura gila Bagaimana tuan-tuan? Mengapa tuan-tuan belum juga menjawab pertanyaan saya? Indahkah kalung permata ini, tuan? Baguskah kalung permata ini? Apakah aku pantas mengenakannya? Ah, pantas, pantas sekali. Kau nampak lebih cantik, kau nampak lebih anggun dengan gelang permata dan kalung itu. Ah, Tuhan menggoda saya. Tuhan berbohong, bukan? <laughs> aku berkata yang sebenarnya. Kau memang cantik dengan barang-barang perhiasan itu. Coba, sekarang aku ingin tahu Siapa kau ini? Dari mana asal usulmu? Dan apakah kau masih mempunyai orang tua? Tuan rupanya ingin berkenalan denganku. Baiklah, aku pun senang berkenalan dengan tuan-tuan yang gagah. <laughs> Namaku Kalapi. Uh, Kalapi. Aku ingin bertanya sedikit kepadamu. Apakah kau kalapi salah seorang wanita persembahan untuk Gusti Prabu Jaya Negara? Apa? Wanita persembahan? Tidak. Aku bukan wanita persembahan. Aku Kalapi. Namaku Kalapi. Aku tidak sudi dipersembahkan pada Prabu Jaya Negara. Dia laki-laki curang. Dia penipu. Dia telah menipu aku. Aku benci padanya. Benci, benci. Laki-laki macam apa itu? Dia ternyata berhati busuk. Raja itu berhati busuk. Busuk dan keji. Dia telah menipu aku. Dia telah mengelabui aku dan dia tidak menepati janjinya. Kalapi kelihatan sangat marah, Rawedeng dan Rayuyu terpaksa menyabarkan dirinya. Dia menunggu beberapa saat lamanya sampai perempuan cantik itu menjadi tenang kembali. Kalapi, sekarang aku yakin kaulah wanita yang kami cari. Siapa kok ini? Siapa kalian? Kami adalah prajurit-prajurit Majapahit. Kami ditugaskan untuk mencarimu, untuk membawamu kembali ke istana Majapahit. Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak mau dibawa ke Majapahit. Oh. Aku tidak sudi menghadap Gusti Prabu Jaya Negara. Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Aku tidak mau dibawa ke Majapahit. Kejar dia prajurit. Kejar dan tangkap dia. Ayo, tangkap dia. Tangkap. Ayo. Thank you. Wedeng, Rayuyu, dan prajurit-prajurit Kosidra memburu Kalapi. Wanita cantik berpakaian compang-camping itu berlari-lari menembus kegelapan hutan. Dia berlari-lari di sela-sela pohon liar. Tiba-tiba Kalapi berhenti berlari. Rawadeng, Rayuyu, dan prajurit prajurit segera mengurungnya. Kalapi menatap mereka dengan tajam. Di tangan kanannya tertunggang sebilah pisau. Ayo, siapa berani mendekat? Mengapa kalian hanya berdiri di situ? Berdekatlah. Tangkaplah aku. Tapi kalian tidak bisa menangkapku dalam keadaan hidup. Lebih baik aku mati daripada harus kembali ke istana Majapahit. Kurang ajar. Jangan, Rayu. Jangan. Ayo, tangkaplah. Kau pikir aku tidak berani melakukannya? Sebelum kalian melangkah dua tindak, bisa tajam ini sudah akan membelah perutku. Dan kalian hanya bisa menangkap mayatku. Ayo, tangkaplah aku. Mengapa kalian masih diam saja? Jangan, Kalapi. Jangan lakukan itu. Sebenarnya, sebenarnya kami tidak bermaksud buruk kepadamu, Kalapi. Kau jangan salah paham. Kami tidak bermaksud menangkapmu. Kami tidak ingin memperlakukan dengan kasar, Kalapi. Kalian pikir aku tidak tahu siapa diri kalian? Kalian hanyalah cecunguk-cecunguk jaya negara. Kalian telah mengabdi kepada seorang raja yang suka ingkar janji. Raja curang, raja tenik. Aku tidak sudi lagi menghambak pada seorang raja seperti Jaya Negara. Sekarang dengar. Dengarlah ceritaku. Dengarlah cerita seorang wanita bernama Kalapi. Cerita yang menyedihkan. Cerita yang pantas untuk dikenang. Aku dibawa jauh-jauh ke istana Majapahit. Dan aku ditugaskan menjadi kelangenan Prabu Jaya Negara, raja kalian. Aku sudah berbuat segala-galanya. Aku sudah menyerahkan semuanya yang menjadi milikku. Aku sudah mencium telapak kakinya. Tapi apa yang dia lakukan padaku? Setelah dia memerah seluruh keringatku, setelah dia memerah seluruh kecantikanku, akhirnya aku dikampakan seperti anjing jalanan. Aku tidak terima. Ini perbuatan yang sangat jahat. Dia telah menghancurkan hidupku. Rajamu, jaya negara itu telah menghancurkan hidupku sampai berkeping-keping. Para dewa, kutuklah jaya negara. Tunjukkan keadilanmu dan kirimkan bencana untuk Prabu Jaya Negara. menjadi bingung. Ramadeng kemudian menyuruh prajurit-prajuritnya agar pergi menjauh. Sementara itu Kalapi masih nampak geram. Matanya berkilat-kilat. Matanya memandang Ramadeng dan Rayuyu dengan liar. Ramadeng membisikkan sesuatu ke telinga Rayuyu. Dan kemudian mereka pun mulai menampakkan sikap yang lebih lunak. Kita harus dapat membujuknya, Rayuyu. Jangan bersikap kasar. Iya, Aku tahu maksudmu, Rauding. Dengar Kalapi. Janganlah kau berbuat nekat seperti itu. Kasihanilah kami, Kalapi. Kau seorang prajurit. Tidak pantas kau minta dikasihani. Prajurit macam apa kau ini? Kami mohon pengertianmu. Kau tidak akan bisa memujuku. Tidak akan bisa. Lebih baik kau segera pergi dari sini. Pergi dan tinggalkan aku sendiri. Aku sudah cukup puas dengan apa yang kualami sekarang. Aku memang telah gagal menjadi seorang wanita terhormat. Aku telah gagal memperoleh barang-barang yang kuinginkan. Tapi aku tidak gagal seluruhnya. Biarlah. Biar aku akan hidup terus dalam dunia mimpiku yang indah. lagi permataku. Kalung permataku. Katakan pada aku. Katakan bahwa aku lebih cantik sekarang. Ampun Tuan Putri. Tuan Putri memang jauh lebih cantik setelah mengenakan barang-barang perhiasan itu, Tuan Putri. Apa katamu? Tuan Putri? Benarkah aku ini Tuan Putri? Uh, benar. Tuan Putri tidak perlu ragu-ragu lagi. Tuan Putri adalah seorang wanita terhormat, wanita bangsawan yang pantas disanjung dan dipuja. Waduh, cantiknya Tuan Putri. Hamba kira tidak ada seorang wanita pun yang mampu melebihi kecantikan Tuan Putri Kalapi. Uh. Benarkah aku cantik? Awas, kau jangan membodohi aku ya. Bagaimana kami berani membodohi Tuan Putri? Tuan Putri adalah junjungan kami. Hidup kami berada di dalam genggaman Tuan Putri Kalapi. Ucapkanlah sepatah kata. Dan kami akan segera menuruti perintah Tuan Putri. Apakah Tuan Putri menginginkan agar kami segera pergi dari sini? Tidak. Kau tidak usah pergi. Kau juga. Kalian tidak usah pergi. <sighs> Aku senang sekali. Aku bahagia sekali. Tuan Putri. Tuan Putri Kalapi. Benarkah sekarang ini aku sudah menjadi Tuan Putri? Seperti mimpi saja rasanya. Apakah aku sedang mimpi? Ah, sama sekali tidak, Tuan Putri. Tuan Putri tidak sedang bermimpi. Tuan Putri sedang mengalami kenyataan yang sangat indah. Oh, aku senang sekali mendengarnya. Katakan sekali lagi. Katakan uh, Tuan Putri sedang mengalami suatu kenyataan yang sangat indah. Oh, sejuk sekali rasanya. Hatiku menjadi sejuk. Akhirnya tercapai juga apa yang kucita-citakan. Aku telah menjadi seorang wanita terhormat, terpandang, dan dipuja-puja orang. Aku wanita kaya raya dan terhormat. Lihatlah, lihat gelang permataku ini. Lihat kalung permataku ini. Lihat cincin dan barang-barang perhiasan yang menempel di tubuhku ini. Tidakkah semua indah kemerlapan? Tentu saja, Tuan Putri. Apa yang Tuan Putri miliki tentu merupakan barang-barang perhiasan pilihan. Uh, tapi ampun, Tuan Putri. Ampun, beribu ampun. Ah, mengapa Tuan Putri masih menggenggam pisau itu? Benar Tuan Putri. Tidak pantas rasanya seorang putri bangsawan menggenggam sepilah pisau. Pisau itu hanyalah pisau dapur, Tuan Putri. Seharusnya pisau itu berada di tangan seorang juru masak dan bukan di tangan Tuan Putri Kalapi. Benarkah begitu? Kami tidak berani membodohi Tuan Putri Kalapi. Mengapa Tuan Putri tidak membuang saja pisau yang jelek itu? Hmm. Jadi, jadi aku harus membuangnya? Uh, benar, Tuan Putri. Lebih baik pisau itu dibuang saja. Atau, uh, mari, biar kami simpan Tuan Putri. Tuan Putri lebih cantik dan lebih anggun jika berdiri tanpa menggenggam sebilah pisau. Baiklah, kalau begitu memang sebaiknya aku buang saja pisau ini. Nah, begitu lebih baik Tuan Putri. Sekarang Tuan Putri jauh lebih nampak cantik dan anggun. Bukankah benar, Ayuyu? Nah, benar. Tentu saja, Rawating. Aku bangga sekali mempunyai seorang tuan putri secantik tuan putri Kalapi. Aku juga bangga mempunyai prajurit-prajurit seperti kalian. Ampun tuan putri. Hamba mohon beribu-ribu ampun. Tuan putri adalah seorang wanita bangsawan. Tidak sepantasnya seorang wanita bangsawan tinggal di dalam hutan seperti ini seorang wanita bangsawan biasanya tinggal eh, tinggal di mana rayu yuk Ya, tentu saja tinggal di istana Rawedeng. Nah, benar Tuan Putri. Sudah sepantasnya Tuan Putri tinggal di istana Kaputren. Itulah tempat yang paling layak bagi para wanita bangsawan, Tuan Putri. Jadi, aku harus pergi dari sini. Uh, tempat ini hanyalah sebuah hutan Tuan Putri. Hanya harimau, ular-ular berbisa, ataupun binatang-binatang yang pantas tinggal di tempat seperti ini. Lalu, aku harus pergi kemana? Aku tidak mempunyai istana. Uh, mengapa, uh, mengapa Tuan Putri tidak pergi saja ke istana Majapahit? Tidak, aku tidak mau dibawa ke istana Majapahit. Sabar, Tuan Putri. Tenanglah. Kami sama sekali tidak bermaksud membawa Tuan Putri ke Istana Majapahit. Ini hanya merupakan saran saja. Ini hanya merupakan usulan kami. Kami tidak sampai hati melihat seorang putri cantik tinggal di dalam hutan. Kalau Tuan Putri tidak keberatan, kami sanggup mengantarkan Tuan Putri ke istana Kaputren. Eh, lagi pula mengapa Tuan Putri harus takut tinggal di istana Kaputren Majapahit? Di sana Tuan Putri akan tinggal bersama putri-putri bangsawan yang lain. Tuan Putri tidak akan merasa kesepian. Justru Tuan Putri akan merasa bahagia karena tinggal di lingkungan yang cocok. <laughs> Bagaimana Tuan Putri Kalapi? Uh, ah, Uh, kalian membuatku bingung. Apa benar begitu? Apa aku harus pergi ke istana keputrian Majapahit? Uh, sungguh, Tuan Putri. Ah, uh, sayang sekali. Sayang sekali kecantikan Tuan Putri kalau harus tinggal di tengah hutan seperti ini, Tuan Putri. Oh, aku masih ragu-ragu. Aku belum bisa mempercayai kata-katamu. sudah mencarinya ke sana kemari. Aku tidak boleh berputus asa. Dia calon istriku. Aku tidak akan membiarkan calon istriku direbut oleh prajurit-prajurit Majapahit. Kalapi, Kalapi, di mana kau? Oh, di mana aku harus mencarinya? Oh, matahari sudah semakin condong ke arah barat. Sebentar lagi, tentu malam akan datang. Ya, aku tidak boleh berputus asa. Aku harus menemukan Kalapi. Aku harus dapat menemukan calon istriku. Dia harus kubawa pulang dan kami akan segera dikawinkan. Kami akan menjadi suami istri. Kalapi! Kalapi! Di mana kau? Di mana kau, Kalapi? Tuan Putri, percayalah pada kami. Kami adalah abdi-abdimu. Kami adalah para pelayanmu, Tuan Putri. Kami akan setia menjagamu. Kalau Tuan Putri Suti mempercayai kami, kami akan merasa bahagia sekali. Kami juga merasa bangga. Kami berani mempertaruhkan nyawa kami demi keselamatan Tuan Putri Kalapi. Jadi, jadi aku harus tinggal di Istana Kaputren Majapahit? Demikianlah yang sepantasnya Tuan Putri. Tapi aku tidak mau bertemu dengan Prabu Jayanegara. Dia sudah mengingkari janjinya. Aku tidak sudi lagi bertatapan dengan wajah Raja Majapahit itu. Aku benci padanya. Ampun Tuan Putri, Menurut pendapat hamba, Tuan Putri telah keliru memberikan penilaian terhadap Gusti Prabu Jaya Negara. Dia sudah mengusir aku. Aku tidak boleh tinggal di istana lagi. Setelah kecantikanku diperah sampai kering, aku lalu dicampakan. Aku dicampakan dan diusir. Oh, hatiku sakit sekali. Hatiku sakit karena terluka. Aku tidak terima. Aku tidak terima, prajurit. Ah, ah, ah, ah ampun, Tuan Putri. Ampun, beribu ampun. Ah, menurut pendapat hamba, Prabu Jaya Negara sama sekali tidak bermaksud uh, mengusir Tuan Putri. Uh, mungkin Tuan Putri telah salah paham. Dia mengusir aku. Dia terang-terangan mengusir aku. Ampun Tuan Putri. Hamba mohon Tuan Putri melupakan peristiwa yang sudah berlalu. Sekarang ini Prabu Jaya Negara nampaknya sangat menyesal. Beliau menyesal sekali karena telah menyuruh Tuan Putri lengser dari Istana Majapahit. Apa katamu? Prabu Jaya Negara menyesal? Apa benar begitu? Sungguh Tuan Putri, Beliau benar-benar menyesal. Itulah sebabnya kami ditugaskan untuk mencari Tuan Putri Kalapi. Benar Tuan Putri. Kami ditugaskan mencari Tuan Putri Kalapi dan membawa Tuan Putri kembali ke Istana Majapahit. Prabu Jaya Negara sendiri yang memerintahkannya. Prabu Jaya Negara ingin minta maaf kepada Tuan Putri. Dan selanjutnya Tuan Putri dapat tinggal dengan bebas di lingkungan Istana Majapahit. Tuan Putri akan menjadi bagian dari Istana Majapahit. Oh, benarkah demikian? Apakah apakah Prabu Jaya Negara menghendaki kehadiranku lagi? Oh, aku tidak percaya. Aku hampir-hampir tidak percaya mendengar berita ini benarkah kalian ditugaskan mencari aku? Benarkah kalian ditugaskan membawaku kembali ke Istana Majapahit oleh Prabu Jaya Negara? Benar, Tuan Putri. Sekarang tinggal Tuan Putri sendiri. Kami menunggu keputusan Tuan Putri Kalapi. Tapi... Tapi apakah... Apakah Prabu Jaya Negara akan memenuhi janjinya? Ah, tentu saja, Tuan Putri. Prabu Jaya Negara adalah seorang raja. Tidak pantas bagi seorang raja untuk mengingkari janjinya sendiri. Jadi aku akan memperoleh gelang-gelang permata? Oh, ah, itu soal mudah, Tuan Putri. Jika Tuan Putri sudah tinggal di lingkungan Istana Kaputren Majapahit, Tuan Putri tinggal mengambil saja apa yang Tuan Putri inginkan. Oh, tentu menyenangkan sekali. Jadi aku juga boleh minta kalung permata? Apa saja. Apa saja yang Tuan Putri inginkan. Pastilah akan Tuan Putri peroleh dengan mudah. Itulah bedanya wanita desa biasa dengan seorang wanita bangsawan, Tuan Putri. Kalau begitu, baiklah prajurit. Aku mau. Aku mau kembali ke istana Majapahit. Oh, syukurlah Tuan Putri. Tuan Putri Kalapi telah membuat hati kami semua menjadi lega. Nah, sekarang marilah Tuan Putri. Marilah kita bantu naik ke atas kuda. Kami sudah memilih seekor kuda yang tampan dan gagah untuk Tuan Putri Kalapi. Uh, silahkan Tuan Putri. Sopi nampak bahagia sekali. Dia menurut saja ketika Rawadeng dan Rayuyu mengangkat tubuhnya dan menaikkannya ke atas punggung kuda. Kalapi duduk di atas punggung kuda dengan wajah ceria. Dia benar-benar membayangkan dirinya telah menjadi seorang wanita bangsawan. Wanita bangsawan yang kaya raya, terpandang, dihormati, dan dipuja-puja orang. Apakah kita akan berangkat sekarang, prajurit? Tentu saja Tuan Putri Hamba khawatir Gusti Prabu Jaya Negara sudah tidak sabar lagi menunggu kehadiran Tuan Putri Kalapi Kalau begitu, baiklah Ayo kita berangkat Belum lagi Rawadeng dan rayu naik ke atas punggung kudanya Mendadak dari jauh Moha berlari-lari mendekat Dia berlari-lari sambil berteriak-teriak seperti orang gila Kalapi! Kalapi! Mau kemana kau? Mau kemana kau Kalapi? Kalapi, kau mau kemana? Aku mencarimu ke sana kemari, Kalapi. Hah? Kau ini siapa? Jangan berdiri di situ. Kami mau berangkat ke Majapahit. Apa? Mereka akan membawamu ke Majapahit. Oh tidak, jangan Kalapi, jangan pergi ke Majapahit. Kau ini siapa? berani melarangku pergi. Tapi, apa maksudmu? Aku Moha, aku Moha, anak laki-laki Ki saudagar gerabah. Masa kau sudah lupa? Aneh sekali, lihatlah Kalapi. Aku sudah membeli kain cita yang bagus-bagus. Nih, lihatlah. Kain ini untukmu. Kau pasti bertambah cantik mengenakan kain cita seperti ini. Lihatlah Kalapi, Aku tidak mengenalmu. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Aduh, aku Moha. Aku Moha Kalapi. Aku tidak tahu siapa Moha. Aku adalah seorang putri bangsawan. Tanyakan saja pada prajurit-prajurit Majapahit itu, siapa diriku? Aku adalah seorang putri kerajaan. Aku tidak pantas bergaul denganmu. Hah? Aku mempunyai teman-teman sendiri. Hah? Kalapi, apa yang kau katakan? Cepat minggir. Kami akan berangkat. Aduh, tunggu dulu Kalapi. Bagaimana dengan kain cita ini? Aku sudah bersusah payah memilihnya di pasar. Apakah kau apakah kau tidak menyukainya? <laughs> hmm. Apa? Kain cita? <laughs> Aku tidak membutuhkan pakaian seperti itu. Berikan saja kepada orang lain. Tidak pantas seorang putri kerajaan mengenakan kain cita murahan. Ah, tapi, tapi kain cita ini cukup bagus. Tuh, kainnya halus dan gambarnya juga indah. Coba lihatlah. Aku tidak mau menerimanya. Berikan saja pada orang lain. Ah, Kalapi, aku tidak tahu. Aku tidak tahu mengapa kau jadi begini? Kau sendiri sudah berjanji kepadaku, kau mau kawin denganku, kau mau menjadi istriku. Bagaimana? Apakah kau sudah lupa pada janjimu? <laughs> Apa? Aku mau kawin denganmu? Kau ini siapa? Aneh-aneh saja. Jangan sembarangan bicara. Sekarang ini kau sedang berhadapan dengan seorang putri kerajaan Majapahit. Kalau aku mau, sekarang juga aku dapat memerintahkan prajurit-prajurit menyeretmu pergi. Oh, aku sama sekali tidak mengerti. Ah, Kalapi, apa yang telah terjadi dengan dirimu? Bagaimana kau bisa melupakan aku? Semalam kita duduk berdua di ruangan bilik. Kita duduk sambil bercumbu rayu. Kau sendiri yang mengatakan bahwa kau bersedia menjadi istriku. Aku tidak sudi menjadi istri anak seorang tukang gerabah. Aduh, jangan begitu, Kalapi. Sekalipun orang tuaku hanya tukang gerabah, tapi kan dia kaya. Dia seorang saudagar gerabah yang kaya. Bukankah kau sudah tahu sendiri? Sudahlah. Aku tidak mau lagi bicara denganmu. Prajurit, singkirkan ah, orang ini. Tidak. Tidak. Tidak, baik, baik, tidak. Ayo, ya, aku tidak mau pergi. Jangan bawa Kalapi. Ayo. Jangan bawa dia. Dia calon istriku. Ah, ayo, berdiri, dia berdiri. calon istriku. Ayo, ah, dia. Lepaskan aku. Ayo, ah, oh, iya. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan. aku. Ayo. Jangan bawa Kalapi. Eh, ah ngurusi orang itu. Kalau dia berani berbuat macam-macam, bereskan saja. Ayo. Baik, Tuan Rabedeng. Biar kami berdua yang akan menanganinya. Silakan Tuan Rabedeng pergi. jangan tinggalkan aku. Jangan bawa dia. Dia calon istriku. Kalapi. Bagaimana dengan janjimu? Jangan tinggalkan aku, Nabi. Sekalipun Moha berteriak sekencang-kencangnya, tapi teriakannya tidak dapat menahan kepergian Kalabi. Rawadeng dan Rayuyu segera membawa wanita cantik itu pergi. Mereka berkuda menyusuri hutan-hutan kecil di sekitar tempat itu. Sementara dua orang prajurit menjaga Moha. Mereka berjaga-jaga dengan senjatanya masing-masing. Moha masih nampak sedih sekali. Dia berlutut di atas rumpun belukar sambil menangis terseduh sedu Ah, Kapi, mengapa, mengapa kau sampai hati meninggalkan aku? Kau sendiri yang mengatakan mau menjadi istriku. Kau sudah berjanji padaku, bukan? Kau berjanji mau menjadi istriku yang setia. Oh, Kalapi. Mengapa kau akan kebahagiaanku? Mengapa kau campakkan cintaku? Oh, hati kau Kalapi. Sampai hati kau menghempaskan harapanku di tengah jalan. Oh, kain cita ini. Untuk apa kain cita sebagus ini ku beli? Tidak ada gunanya lagi. Kalapi sudah pergi. Prajurit-prajurit itu sudah membawanya pergi. Oh, untuk apa barang-barang ini? Untuk apa? Sudah, sudah. Aku tidak butuh wanita cantik lagi. Kali ini pun aku telah gagal. Aduh, mungkin aku sudah ditakdirkan untuk tidak mempunyai seorang istri. Ah, apalagi istri yang cantik. Oh, alangkah malangnya nasibmu, Moha. Lantaran Moha menangis tersedus-sedus seperti seorang bocah cilik. Tiba-tiba dia menghentikan tangisnya dan dia memandang tajam ke arah dua orang prajurit yang masih menjaganya. Mata Moha menjadi liar, bibirnya gemetaran. Kau, kau prajurit-prajurit Majapahit, kau telah merampas calon istri, kau harus bertanggung jawab. Kau telah menghancurkan seluruh harapanku. Mengapa? Mengapa kau membawa Kalapi pergi? Jangan berbuat macam-macam, ha? Lebih baik kau segera pulang ke rumahmu. Tak ada gunanya kau menangis menangisi Kalapit. Tidak, aku tidak terima. Aku tidak takut kepadamu, prajurit Majapahit. Lihatlah, aku tidak takut padamu. Lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, ah, bunuh saja dia, bunuh saja. Lihat, lihat. yang Moha sudah benar-benar kalap. Dia mengamuk seperti seekor kerbau gila. Tapi dia memang sama sekali tidak pernah belajar ilmu kanuragan. Dia berkelahi sekenanya. Dia menendang ke sana kemari, memukul angin. Dua orang prajurit Majapahit yang ditugasi menjaganya, melayaninya dengan tenang. Mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan Moha. Setelah beberapa kali serangannya gagal, Mohan menjadi putus asa. Tapi dia masih tetap mau menyerang. Salah seorang prajurit mengertipkan matanya, memberikan isyarat kepada temannya. Ya, ya. Oh. Jangan bawa Kalapi pergi. Ah, uh, jangan bawa dia. Jangan bawa uh, calon istriku pergi. Oh, Kalapi. Oh, bapak. Bi, ya. Pedangmu hebat juga. Iya. Aku menebas tepat di pangkal lehernya. Iya, lehernya hampir putus. Iya, kukira tidak perlu sampai putus. Ah, akan mengerikan sekali untuk dilihat. Yang penting dia sudah mati. Ayo, kita susul Tuan Rapedeng. Iya. Tunggu, tunggu sebentar, Nyai. Tunggu sebentar. Aduh. Nafasku, oh, oh. Eh, nafasku tinggal satu dua ki. Aduh. Ya, kita sudah berlari-lari cukup jauh, Nyai. Tapi, tapi kita belum menemukan anak kita, Nyai. Iya, iya, iya Aduh. Iya. Di ah. mana si Moha? Iya. Kemana dia berlari menyusul Kalapi? Ah. Mudah-mudahan saja anak kita selamat, Nyai. Ya, mudah-mudahan saja, Ki. Ah, memang aneh sekali. Tidak biasanya Moha, Moha itu berlaku seperti itu. Dia nekat sekali, Nyai. Ah, dia sudah kena pelet, Ki. Hmm. Dia sudah terpikat benar-benar sama Kalapi. Iya. Aku, ah, Aku tidak peduli lagi perempuan itu, Nyai. Yang penting Moha selamat. Benar, Ki. Kita hanya mempunyai anak semata wayang. Apa gunanya kita berhasil? Kita kaya raya. Kalau anak kita memperoleh malapetaka. Oh, aku tidak bisa membayangkannya, Ki. Aku tidak bisa membayangkan kalau sampai si Moa. Eh, Nyai, Nyai, dengar Nyai. Ada suara, itu suara orang berkuda. Oh, itu, itu prajurit-prajurit Majapahit, Nyai. Ayo, ayo cepat, Nyai. Kita bersembunyi. Di mana, Ki? Di mana? Nah, cepat Nyai, bersembunyi di balik rumpun belukar itu. Ayo, ayo Nyai cepat. Mereka sudah iya, iya, dekat. Nyi iya, Jambi dan istrinya buru-buru melompat ke tepi jalan dan mereka bersembunyi di balik rumpun belukar. Tak lama kemudian rombongan prajurit Majapahit melintas jalan. Ah, oh, untung kita segera bersembunyi. Aduh, kalau tidak, wah, wah, wah, kita akan berurusan lagi dengan mereka, Nyai. Oh, hah? Nyai, aku seperti, oh, aku seperti melihat Kalapi bersama mereka, oh, Nyai. Benar, Ki. Ah, aku juga mau berkata begitu. Ah, aku melihat perempuan itu duduk di atas kuda, Ki. Oh, mereka pasti membawa Kalapi ke Majapahit. Iya, iya, ya. benar kata orang-orang. Ternyata Kalapi seorang wanita persembahan. Ah, tapi mengapa dia bisa melarikan diri ya, Kia? Ya? entahlah, Nyai. Itu bukan urusan kita. Ah, mas... Ah, bohong. Hmm. Nyai, hatiku berdebar-debar. Oh, jangan-jangan... Jangan-jangan... Ah, ah, Nyai, aku tidak berani mengatakannya, Nyai. Oh, hatiku juga merasa tidak enak, Ki. Ma! Ma! ah, sudahlah, sudahlah, Nyai. Jangan berteriak-teriak. Tak ada gunanya. Lebih baik kita cari di sekitar tempat ini. Ah, aku tidak akan kembali ke rumah.

Benar, Nyai. Ini kain cita yang dibeli anak kita. Oh, Nyai, mengapa kain ini robek-robek begini, Nyai? Kalau begitu, kalau begitu, pasti telah terjadi sesuatu pada diri anak kita, Ki. Oh, pasti Moha mengalami sesuatu, Ki. Oh, bagaimana, Ki? Kita harus dapat menemukannya. Kita harus dapat menemukanmu. Iya, iya Nyai. Tapi tenanglah, tenanglah Nyai. Sabar, sabarlah. Kita akan terus mencarinya Nyai. Bagaimana kalau sampai Uh, bagaimana kalau sampai anak kita mendapat celaka? Oh, aku tidak bisa membayangkannya, Ki. Kita hanya mempunyai seorang anak. Kita hanya mempunyai moha satu-satu. Iya, iya, Nyai. Tapi tidak ada gunanya menangis. Aduh, Nyai, lebih baik kita cari si moha. Ah, kain kita ini bisa menjadi petunjuk jalan. Ah, mungkin si Moha ada di sekitar tempat ini, Nyai. Ayo, Nyai. Ayo kita cari. Ah, sudahlah Nyai, jangan menangis. Tak ada perlunya menangis. Simpan dulu air matamu itu, Nyai. Anakku. Kembali Ki Jambi dan Nyai Jambi mencari si Moha. Mereka memeriksa suasana di sekitar tempat itu. Nyai Jambi memungut kain cita yang sudah robek di sana-sini. Sementara Ki Jambe menguak semak belukar ataupun menengok akar-akar pohon yang gelap. Oh, Nyai, Nyai, lihat Nyai, kemari Nyai, lihat. Dan sekarang, aku juga merasa kehilangan. Bukan hanya kau, Aku juga merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga di dalam hidupku ini, Nyai. Moha, Moha anakku. Ampun para dewa, betapa berat cobaan ini. Ampun Sang Yang Widiwasa, ampunilah kesalahan kami. Moha, Moha anakku. Tidurlah nak sekarang tak ada lagi orang mengejekmu. Kau tidak akan lagi menjadi perguncingan orang-orang. Tak ada lagi orang mengatakan dirimu tolol. Tidurlah, Moha. Ayo. Tidurlah dalam dekapan biongmu. Ma, anakku. Jangan pergi anakku. Jangan tinggalkan biong. Jangan tinggalkan kami, nak. Sekalipun Ki Jambe menangis terseduh, sekalipun Yai Jambe melolong-lolong penuh kesedihan, sekalipun air mata mereka bercucuran, tapi Moha tetap tidak akan bisa hidup kembali. Pemuda setengah tolol itu tetap tergeletak dengan luka menganga di bagian pangkal lehernya. Luka itu sudah tidak berdarah lagi. Darah yang berceceran di sekitarnya sudah mulai membeku. Membeku. Membeku bagaikan hati dua orang tuanya. Sudahlah Nyai Semua ini salah kita Nyai Salah kita Salah kita sendiri Nyai Bagaimana Tuan Putri Kalapi? Apakah Tuan Putri bermaksud istirahat barang sebentar? Sekarang kita sudah sampai di mana, prajurit? Kita hampir saja memasuki perbatasan kota Raja Majapahit, Nyai. Aku sebenarnya sudah lelah. Tapi sebaiknya kita jalan terus. Mengapa tidak istirahat sebentar, Tuan Putri? Tidak usah, prajurit. Kita jalan terus. Kalian tidak perlu mencemaskan diriku. Aku masih bisa berkuda dengan baik. Ayo, kita jalan lagi. Baik, Tuan Putri. Sebaiknya Tuan Putri jangan terlalu memaksakan diri. Kita berkuda jangan terlalu kencang. Kami akan mengawal Tuan Putri sampai ke Istana Majapahit. Ayo, jalan lagi. Hiya, iya. orang prajurit jaga nampak bersiap siaga di depan pintu pagar halaman rumah kediaman Sang Ramapati. Nampak Sang Ramapati duduk di ruangan pendopo. Tak lama kemudian muncul seorang pemuda memasuki halaman. Dia bergegas menuju ke ruangan pendopo. Dia adalah Panji Ketawang. Duduklah Panji Ketawang. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Baik Gusti Ramapati. Soal apakah gerangan? Aku ingin bicara tentang wanita-wanita itu. Bagaimana keadaan mereka? Keadaan mereka baik-baik saja, Gusti Rampati. Apakah mereka sudah diperiksa semuanya? Sudah, Gusti. Hamba sudah memeriksa mereka satu persatu. Tak ada di antara mereka yang mempunyai cacat tubuh. Tapi sebagian besar di antara mereka Nampaknya masih ketakutan, Gusti. Itulah tugasmu, Panji Ketawang. Kau harus dapat terus-menerus menjaga keadaan mereka. Baik keadaan tubuhnya ataupun kesehatan jiwanya. Jangan sampai mereka dicekam ketakutan. Kau harus dapat membujuk mereka, membesarkan hati mereka. Inilah tugasmu yang utama. Iya, Gusti. Hamba akan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Katakan pada mereka semua, bahwa mereka dibawa ke Majapahit untuk dijadikan wanita-wanita persembahan. Jelaskan apa artinya wanita persembahan itu. Ya, Gusti. Apakah selama ini ada di antara mereka yang berusaha untuk melarikan diri? Uh, tidak ada, Gusti. Mereka tahu bahwa mereka dijaga ketat. Apakah ada yang berusaha untuk bunuh diri? Tidak ada, Gusti. Dalam hal ini, hamba berani memastikan mereka tidak akan bunuh diri. Sekalipun mereka merasa takut, hamba kira mereka tidak akan melakukan bunuh diri, Gusti. Kalau begitu baiklah. Dan ingat, Panji, kita jangan sampai membuat mereka kecewa. Makanan mereka harus diurus dengan baik, juga pakaian mereka, kesehatan mereka. Jangan sampai menimbulkan kesan bahwa mereka di Majapahit sebagai tawanan. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik, dengan halus. Jangan sampai mereka menaruh kecurigaan kepada kita. Gusti Ramapati tidak perlu khawatir. Mereka tidak akan melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kerusuhan, Gusti. Oh ya, bagaimana dengan wanita dari desa Buhayabang itu? Siapa namanya? Uh, Praharsini, Gusti. Namanya Praharsini. Bagaimana dengan Praharsini? Dia memang wanita yang paling cantik di antara yang lainnya. Dia lebih unggul di antara teman-temannya. Aku ingin supaya dia diperlakukan secara istimewa, Panji. Iya, iya Gusti. Seperti perintah Gusti Ramapati. ini masih ditempatkan di ruangan khusus. Hmm? Uh, tapi maaf Gusti. Sepertinya keadaannya masih belum begitu mengembirakan Gusti. Dia masih nampak lemah. Barangkali dia kurang sehat, Gusti. Dia tidak boleh jatuh sakit. Aku sangat menaruh harapan besar kepada gadis itu. Coba sekarang tolong kau panggil Ratanca kemari. Hmm? Baik, Gusti Ramapati. Duduklah, Ratanca. Aku membutuhkan bantuanmu sekarang. Iya, Gusti. Bantuan apa yang Gusti inginkan? Kau pasti tahu tentang wanita-wanita persembahan yang dibawa ke Majapahit oleh Panji Ketawang. Salah satu di antaranya bernama Praharasini. Ampun Gusti. Apakah maksud Gusti gadis cantik yang ditempatkan di ruangan khusus itu? Benar, Tanca. Dialah Praharsini. Dialah gadis yang paling cantik di antara yang lainnya. Sepertinya gadis itu kurang bersemangat, Gusti. Hamba telah beberapa kali sempat melihatnya duduk termenung. Itulah Ratanja. Sekarang kau kutugaskan menjaga Prahar Sini. Jagalah kesehatannya, baik kesehatan tubuh maupun kesehatan jiwanya. Jangan sampai jiwanya terganggu. Jangan sampai gadis itu jatuh sakit. Kalau ada hal-hal yang kurang beres mengenai diri Prahar Sini, cepat laporkan kepadaku ya. Iya, Gusti Ramapati. Hamba siap menjalankan tugas. Hmm. Menurut Panji Ketawang, gadis itu nampaknya kurang sehat. Sekarang cobalah kau periksa keadaan tubuhnya Ratanca. Mungkin kau perlu membuat ramuan daun-daunan untuk obat penyegar ataupun obat kuat. Kalau ada apa-apa yang perlu kau butuhkan, cepat laporkan kepadaku. Hmm? Iya, Gusti Ramapati. Gusti tidak perlu khawatir. Menurut pendapat hamba, gadis itu tidak mengalami apa-apa. Barangkali dia hanya mengalami sedikit kegoncangan jiwa. Hamba sanggup mengatasinya, Gusti Ramapati. Bagus, bagus sekali itu. Sekarang cepat kerjakan tugasmu. Dalam beberapa hari ini aku ingin mendengarkan laporanmu mengenai Praharsini. Antarkan Ratanca menemui Praharsini Panji. Baik, Gusti Ramapati. Ayo Ratanca. Haji Ketawang dan Ratnanca bergegas meninggalkan ruangan pendopo. Tak lama kemudian mereka sudah tiba di depan pintu ruangan di mana Praharsini ditempatkan. Praharsini, bagaimana dengan keadaanmu sekarang? Mudah-mudahan kau segera menjadi sehat dan segar kembali. Hmm. Kenapa kau diam saja? Apakah kedatangan kami telah mengganggumu? Ada apa dengan gadis ini? Pandangan matanya kosong. Coba tinggalkan kami berdua, Panji. Aku ingin bicara sendiri dengan gadis ini. Oh, baiklah. Kalau ada apa-apa beritahu aku, Ratanja. Panji Ketawang sudah tidak kelihatan lagi. Ratanja memandang wajah Praharsini yang duduk di atas pembaringan dengan tatapan mata kosong. Gadis cantik dari desa Buhayabang itu nampak kehilangan keseimbangan jiwanya. Maaf, aku datang kemari untuk membantumu. Aku ditugaskan Gusti Ramapati menjagamu. Aku tahu, kau sedang mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan. Tapi kalau kita dapat bekerja sama dengan baik, aku yakin keadaanmu akan tidak menjadi lebih parah. Tinggalkan aku. Biarkan aku sendirian. Aku tidak akan mengganggumu. Apa yang sedang kau rasakan sekarang? Orang-orang itu sudah menceritakan perihal dirimu kepadaku. Memang kasihan sekali. Tidak seharusnya kau mengalami hal seperti ini. Pergilah. Biarkan aku sendirian. Aku memang bukan seorang tabib. Tapi aku mempunyai sedikit kepandaian. Aku akan membuat ramuan daun-daunan untuk penyegar tubuh. Apakah kau mau meminumnya? Tidak. Nampaknya tubuhmu lemah sekali. Kau butuh ramuan obat-obatan. Kau harus membuat badanmu menjadi lebih segar. Aku tidak ingin apa-apa. Tinggalkan aku sendirian. Kumohon jangan ganggu aku. Aku datang dengan maksud yang baik. Aku ingin menolongmu dan bukan mengganggumu. Ah, coba berbaringlah sebentar. Aku akan memeriksa denyut jantungmu. Ah, jangan takut. Aku hanya ingin memeriksa keadaanmu. Kulihat wajahmu pucat, matamu cekung, ah, dan kau, kau sepertinya tidak mempunyai semangat apa-apa lagi. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan kami. Ayolah, kemarilah sebentar. Aku akan memeriksa tubuhmu. sini masih diam saja. Dia duduk dengan pandangan mata kosong di tepi ranjang. Ratanca kelihatan bingung. Dia menjadi gugup. Ayolah, jangan membuatku kesulitan. Kau harus membantu aku, supaya aku bisa membantumu. Marilah kita bekerja sama. Aku ditugaskan Gusti Ramapati menjagamu, merawat kesehatanmu. Ayolah. Ratan baru melangkah satu tindak ketika Praharsini tiba-tiba nampak gemetaran. Bibirnya gemetar, kakinya gemetar. Ah. Ah. Kasihan sekali gadis ini. Sebenarnya badannya tidak apa-apa. Jiwanya yang sakit. Nampaknya dia benar-benar kehilangan semangat hidup. Hmm, aku harus menolongnya. Kasihan gadis ini. Baiklah, aku akan mengangkatnya kembali ke atas ranjang. Aku aku tidak biasa mengangkat tubuh seorang gadis. Tapi aku harus melakukannya. Aku harus menidurkannya di atas ranjang. Iya. Kembali Ratanca berusaha mengangkat tubuh Praharsini dan perlahan-lahan dia menggendongnya, kemudian meletakkannya kembali di atas ranjang. Sekarang gadis cantik itu sudah terbaring di atas ranjang. Dia diam saja, matanya terpejam. Ratanca merabak kening, wajah, leher dan pergelangan tangannya. Tiba-tiba hati Ratanca menjadi berdebar-debar. Oh, aku, aku belum pernah bersentuhan dengan seorang gadis. Apalagi gadis cantik seperti ini. Perharus ini Kali gadis ini Wajahnya bagaikan diukir Aku tidak boleh mempunyai pikiran yang bukan-bukan Sekarang ini aku ditugaskan menjaganya Merawat kesehatannya Dan aku harus bekerja dengan baik sini Dengar sini Mudah-mudahan saja aku dapat menyembuhkan gadis ini Ya, sudah sampai Tuan Putri. Harap Tuan Putri turun. Tunggu dulu prajurit. Mengapa aku kebalak mari? Ah, bukankah Tuan Putri ingin ke Istana Majapahit? Inilah Istana Majapahit itu, Tuan Putri. Ah, mari. Akan kami tunjukkan di mana letak Istana Keputrin Majapahit, Tuan Putri. Aku tidak percaya padamu. Aku tahu tempat ini. Bukankah ini rumah kediaman Gusti Ramapati? Ah, bukan Tuan Putri. Ini Istana Majapahit bukan rumah kediaman Gusti Ramapati. Aku tahu tempat ini. Aku sudah beberapa saat lamanya tinggal di tempat ini. Aku pernah disekap di sana, di ruangan belakang. Tidak, aku tidak mau turun. Aku tidak mau dibawa ke rumah ini. bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai